ulama mempunyai hormat kehormatan yang harus kita pelihara. Pembahasan yang kita akan bahas adalah yang pertama bahaya tidak menghormati ulama. Yang kedua sebab-sebab mengapa manusia tidak menghormati ulama. Yang ketiga, sikap dan adab terhadap para ulama. Ada tiga pembahasan insyaallah. Adapun yang pertama <clears throat> yaitu berhubungan dengan yaitu bahaya apa yang ditimbulkan dan kerusakan apa yang ditimbulkan apabila kita tidak menghormati para ulama. Syekh Salih bin Eid Al-Hilali dalam kitab beliau yang berjudul Irsyadul Fuhul ila Tahririn Nuqul fi Tashih Hadisil Udul menyebutkan tentang bahaya-bahaya yang yang akan timbul akibat daripada kita tidak menghormati ulama. Yang pertama kata beliau, Innal jinayata 'alal ulama kharqun fid din. Bahwa tidak menghormati ulama ini akan merusak agama. Tidak menghormati ulama menyebabkan akan rusaknya agama. Berkata Al-Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya. Wa ulama salaf min as sabiqin wa man ba'dahum min at tabi'in ahlul khair wal athar wa ahlul fiqh wal nazar la yadhkuruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. ulama salaf dari kalangan ya ulama terdahulu demikian pula ulama setelah mereka dari tabi'in tidak boleh disebut kecuali dengan sesuatu yang baik maka siapa yang menyebut mereka dengan keburukan maka ia tidak maka dia di atas jalan yang tidak lurus Beliau mengatakan bahwa ya para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama setelahnya tidak boleh kita sebut kecuali dengan kebaikan. Maka siapa kata beliau yang menyebut mereka dengan tidak baik berarti ia ia berada di atas jalan yang menyesatkan. Berkata Abdullah ibn Mubarak Man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyahu. Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atuhu. Siapa yang melecehkan ulama maka akan hilang akhiratnya. Siapa yang melecehkan para umara akan hilang dunianya. Dan siapa yang melecehkan teman-temannya sendiri akan hilang adab dan muruahnya. Kata beliau, orang yang melecehkan ulama akan hilang akhiratnya. Kenapa demikian? Karena baik dan buruknya agama seseorang atau agama kita ketika ia menghormati para ulama. Para ulama lah yang mengerti tentang agama. Para ulama yang faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau seseorang hamba, ya tidak menghormati ulama, bahkan melecehkan para ulama, pasti yang diagukan ya akhi bukan para ulama. Dan ini bahaya sekali. Berkata Al-Imam Ahmad bin Al-Adhru'i, Al-waqi'atu fi ahli al-ilmi wala siyama akabiruhum min kaba'iriz dzunub mencela ahli ilmu ya mencela para ulama terutama para ulama besar mereka itu termasuk dosa-dosa besar kata beliau ini ya akhi azan ya Allah wa yakum bahaya yang kedua bahwa mereka telah mengumumkan perang dengan Allah. Iya. Wahum urdatun liharbillahi ta'ala. Orang yang melecehkan ulama, orang yang tidak menghormati ulama, sama saja dia telah mengumumkan perang dengan Allah. Dari mana kita tahu? Ya hadis. Ya Rasulullah SAW bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb barang siapa yang memusuh barang siapa yang memusuhi waliku kata Rasulullah maka aku telah umumkan perang dengan dia bayangkan ya, sedangkan para ulama ya, semuanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mereka telah menghabiskan waktu mereka untuk membela agama Allah Berarti melecehkan ulama, meng, ya, tidak menghormati ulama, sama saja ia ia telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Nasallahu salamah wal afiyah. Yang ketiga, yang ketiga ya. Wahum hum muta'ariduna listijabati da'watil alimil mazlum alaihim. Ya, mereka sama saja mencampakkan diri mereka mencampakkan diri mereka untuk mendapatkan doa seorang alim yang didolimi. Orang yang mencaci maki ulama dan kemudian ternyata si ulama itu mendoakan orang yang mencacinya dan ternyata Allah kabulkan doanya ya naudzubillah makanya pernah dahulu ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ada yang apa namanya Abu Sa'id atau siapa Sa'id bin Al-As kalau nggak salah atau Sa'ad bin Abi Waqqas ya, di mana beliau dituduh oleh seseorang Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang tuduhan orang ini dusta ya Allah, maka tolong panjangkan umur dia dan campakan dia kepada fitnah dan matikan dia dalam keadaan dia masuk ke dalam sumur. Ternyata apa yang terjadi? Doanya dikabulkan oleh Allah. Rupanya orang yang menuduh itu ya dipanjangkan umurnya dicampakkan dia ke dalam fitnah dan matinya masuk ke sumur persis dengan doanya sahabat mulia ini akibat daripada apa ya akibat daripada melecehkan para ulama orang-orang saleh ya para aulia ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala berkata Al-Imam Al-Hafidh Abu Abbas Al-Hasan bin Sufyan ya. Waktu itu ya beliau ber, berkata kepada seseorang, "Mahada, apa ini?" Qad ka wa ana ibn wa ana ibn 90 sana. Fattaqillaha fil masyayikh farubbama ustujiba fika da'wah. Apa ini? Ya dia berkata kepada orang yang mencaci dirinya. Aku ini pernah ya pernah menggendong kamu waktu kecil. Waktu itu umurmu umurku sudah 490 tahun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Barangkali kalau kamu mencela para ulama, Allah kabulkan doa mereka sehingga kamu terkena doa mereka. Nah, ini ya, akhi. Yang ke berapa? Yang keempat. Bahwa orang yang mencibir para ulama biasanya akan di, dijerumuskan kepada apa yang ia cibir itu. Terkadang ya ada orang yang apa namanya Eh, menuduh seseorang ulama asifulan ah, ini begini begini begini begini gitu. biasanya yang menuduh itu nanti akan jatuh kepada apa yang dia tuduh iya makanya ya berkata Ibrahim rahimahullah An-Nakhai Inni ajidu nafsi tuhadithuni bisyai fama yamna'uni an atakallam bihi illa makhafata an ubtala bihi. Aku mendapatkan diriku membicarakan aib seseorang. Tapi yang membuat aku tercegah untuk membicarakannya karena aku takut kalau ternyata aib itu menimpa diriku juga. Iya. Maka dari itu ya akhi, ya siapa saja. Entah itu ulama ataupun teman-teman kita yang saleh Ketika antum menuduh dia, mencibir dia, ya harus antum ingat ya bahwasannya cibiran itu ya dikhawatirkan akan kembali kepada diri antum. naudzubillah Kemudian yang kelima ya akhi, Taib. Hendaklah diketahui bahwa ya, orang yang merasa lezat dengan menggibah para ulama, ya, orang yang merasa lezat dengan menggibah para ulama diberikan oleh Allah suul khatimah. Diberikan oleh Allah suul khatimah naudzubillah. Berkata Jamal Al-Misri ini seorang dia menceritakan tentang kematian seorang qadhi al-faqih Asy-Syafi'i Muhammad bin Abdullah Az-Zubaidi ya bahwa ia pernah eh, Jamal Al-Misri ini berkata bahwa ia pernah menyaksikan wafatnya ya qadhi ini Ternyata ketika wafatnya itu lisannya menjadi hitam. Ya ketika wafatnya qadhi ini lisannya menjadi hitam. Kenapa? Gara-gara sering kali mencibir dan mencaci maki Imam Nawawi. Ya, sering kali mencibir dan mencaci maki Imam Nawawi. Ketika meninggalnya lisannya menjadi hitam. Bahkan Ya siapa itu yang musuhnya Abu yang selalu mencaci maki Abu Hurairah? al Kausari apa siapa gitu. Ya, ketika meninggal dunianya dia sempat dia mengucapkan kata-kata Abu Hurairah, Abu Hurairah. Abu Zahra apa siapa ya yang menjelek-jelekan Abu Hurairah itu? Yang kemudian dibantah oleh Al Imam Nasib uh, apa? Rifai, Allahu a'lam. Kemudian akhi yang keenam bahwa daging para ulama itu beracun. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal luhumul ulama Muma, Daging para ulama itu beracun. Man syammaha marid wa man akalaha mata. Siapa yang menciumnya pasti akan sakit dan siapa yang memakannya pasti akan mati. Artinya bahwa menggibah para ulama sama saja dia memakan racun. Orang yang menggibah para ulama ya berarti ia telah merusak agamanya sendiri. Orang yang menggibah para ulama berarti ia telah meracuni dirinya sendiri. Maka dari itu ya akhi, ya hati-hati dengan daging para ulama itu. Berkata Ibnu Asakir, "Wa'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmuma." Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan engkau kepada keriduannya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa bahwasannya daging para ulama itu adalah beracun wa adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'luma dan kebiasaan Allah ya pada orang yang melecehkan para ulama itu sudah tahu yaitu bagaimana adab Allah terhadap mereka li'anna al-waqi'ata fihim bima hum minhu bura'u amrun 'azim karena kata beliau ya mencaci maki ulama padahal mereka bersih tidak melakukan seperti yang dituduhkan itu adalah merupakan perkara yang agung watanawul li'aradihim bizuri wal iftira'i marta'un wakhim demikian pula menjelekan kehormatan mereka dengan cara berdusta dan mengada-ngada ini merupakan ya kezaliman yang nyata wal ikhtilafu ala man ikhtarahu Allah minhum ya maka pada waktu itu kata beliau ya bahwa ya mencaci maki dan menjelek-jelekan para ulama itu adalah merupakan akhlak yang tercela yang tidak ya tidak boleh seorang penuntut ilmu memiliki ya sifat seperti itu. Yang ketujuh, yaitu at-tasabbub ila ta'tilil intifa bi ilmihim bahwa mencaci maki ulama sebab tersebab, terbesar seseorang tidak bisa mengambil manfaat ilmu mereka Orang yang mencaci maki ulama dia tidak akan bisa mengambil manfaat ilmu mereka. Barangkali yang dia caci itu ilmunya luar biasa. Seperti yang kita lihat di zaman ini ya orang-orang yang mencaci Syekh bin Baz, orang yang mencaci maki Syekh Utsaimin, orang yang mencaci maki para ulama. Kalau kita lihat ya orang yang mencacinya dibandingkan dengan yang dicaci ilmunya tidak ada apa-apanya. Barangkali yang mencaci maki Syekh bin Baz ya hafal bulughul maram saja enggak. Barangkali orang yang mencaci maki Syekh Utsaimin rahimahullah Arba'in Nawawi aja enggak enggak hafal. Sementara ulama yang dicaci itu luar biasa ilmunya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia sudah mencaci ulama, dia tidak akan mau mengambil ilmu dari ulama itu. Dia anggap apa? Ah ini ulama katanya penjilat. Ah ulama ini sururi. Ah ulama ini begini dan begitu. Sebatas dengan tuduhan-tuduhan. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengambil istifadah, tidak bisa mengambil ilmu dari para ulama. Akal Islam ini bahaya sekali, ya. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ad-dunya kulluhu kulluha zulmatun illa majalisul ulama." Dunia itu semuanya gelap, ya kecuali majlis-majlis para ulama. Kemudian yang keberapa? Yang kedelapan. Yang kedelapan. At-tasabbub fin ziwa'i ba'dhiha ula'il akhyar. Ibti'aduhum an sahati tarbiyati wa ta'limi wa da'wah. Yang menyebabkan para ulama kemudian dijauhkan dari medan dakwah. Terutama ya akhi dengan munculnya orang-orang harokah di mana orang-orang harokah itu membagi ada ulama, ada dai. Katanya ya ulama itu bisanya cuma duduk di kursi. Ulama itu katanya tidak tahu waki, tidak tahu realitas. Yang tahu siapa? Dai. Dai itu katanya yang langsung terjun ke medan dakwah. Nah, dai yang langsung terjun ke, ke medan dakwah itu katanya yang faham tentang realita umat. Akhirnya apa yang terjadi? Berarti katanya yang diterima dalam masalah uh, ya realita umat adalah para dai. Ulama nggak tahu apa-apa. Persis yang dikatakan oleh si Imam Samudra. Ya, ketika dia mengatakan katanya dalam masalah jihad yang diterima itu adalah orang yang langsung turun di medan jihad. Adapun perkataan Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin enggak diterima itu. Akhirnya kemudian diulamakan siapa? Ya Usama bin Laden kan katanya. Nah, itu dia ulama ahli suger Allah musta'an wa alaihi tiklan. Ya, akhirnya apa yang terjadi ya akhi? Ya, para ulama kemudian dicaci maki, dihina dan yang lainnya. Allah musta'an. Kemudian ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu sebab-sebab kenapa ya manusia tidak menghormati ulama. Ini penting untuk antum ketahui. Karena orang yang jatuh kepada salah satu sebab ini menyebabkan dia tidak menghormati ulama. Apa itu? Yang pertama, tasyikhus suhuf. Tasyikhus suhuf otodidak belajarnya otodidak tahu otodidak Oto, otodidak tahu otodidak itu belajar hanya sebatas dari buku nggak belajar ke guru kenapa demikian ya karena ya orang yang otodidak Pasti ukurannya dirinya sendiri. Kalau dia ia merasa ukurannya diri sendiri, kemudian dia merasa wah saya sudah punya banyak ilmu, dia akan menganggap dirinya ulama. Dia akan menganggap dirinya sejajar dengan dengan ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, dia kehilangan suri tauladan. Orang yang belajar kepada ulama, pasti akan mengambil akhlak-akhlak para ulama. Tapi orang yang tidak belajar kepada ulama, dia belajarnya hanya kepada kitab, dia akan kehilangan suri tauladan. Makanya antum lihat orang yang duduk di majelis ulama, dia akan mengambil adab para ulama bagaimana. Sedangkan orang yang tidak pernah duduk di di, di majelis ulama selalu gimana ya seakan-akan menduduk mensejajarkan dirinya dengan ulama. Nah ini bahaya sekali ya. Faqad kana salaf yamna'una min man kanat wasilatu ila al-fiqh al-kutubi ya min min al-fatwa wa min at-tadris. Dahulu salafus saleh melarang orang yang belajarnya sebatas dari buku untuk berfatwa. Berkata Abu Zur'ah لا يفتي nasu صحفي لا يفتي nasa صحفي ولا yukrihu mushafi Tidak boleh berfatwa kepada manusia Orang yang otodidak Berkata sebagian mereka Min a'zamil baliyati tasyikhus sahifah Di antara musibah yang paling besar adalah Buku menjadi guru Ya Gurunya sebatas buku Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man tafaqqaha min butunil kutub al ahkam." Siapa yang bertafakuh ya dari perut perut buku maka ia akan menyia-nyiakan hukum. Kemudian beliau bersyair, "Man ya'khudul ilma an syaikhi musyafahatan yakun minaz zaigi wat tahrifi fi harami wa man kana akhdhuhu lil ilmi an kutubi" fa'ilmuhu inda ahlil ilmi kal'adami siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru langsung ya maka ia biasanya akan insya Allah terhindar dari kesesatan dan kesalahan dan siapa yang mengambil ilmu sebatas dari buku maka ilmunya menurut di sisi para ulama seperti tidak ada ya Berkata Ibnu Jamaah, "Wal yajtahid ala an yakuna syaikh mimman lahu 'ala al-'ulumi syar'iyyah tamam al-ittila'." وله مع من يو من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق Hendaklah penuntut ilmu bersungguh-sungguh Ya agar ia duduk di majlis taklim para ulama untuk mengambil ilmu-ilmu mereka. Ya. Bukan dari guru-guru yang sebatas mengambil dari buku dan tidak juga bukan dari orang yang tidak pernah duduk di majlis ulama. Nah ini ya, ya. Kalau antum bisa nuntut ilmu itu ya kepada ustadz yang memang mereka juga duduk di majelis ulama. Ya, kenapa? Karena Islam ini diambil itu dari lisan ke dari lisan ke lisan. Rasulullah ya para sahabat ngambil dari Rasulullah dari lisan ke para tabi'in ngambil dari para sahabat dari lisan ke para tabi'ut tabi'in mengambil kepada para tabi'in dari lisan ke lisan. Demikian seterusnya. Nah kalau misalnya dia tidak dari lisan ke lisan, sanadnya terputus. Sebatas dari buku. Kalau gurunya sebatas buku ya, hi, bisa jadi yang namanya buku itu salah cetak. Kalau terjemahan salah terjemah. Betul nggak ya, Afi Betul? Hah? Betul nggak? Suara Anda merdu ya? Biasanya kalau habis makan kenyang, kelas tinggal tinggal tidurnya itu. Ya, yang ngantuk berarti sama saja dia berkata ke saya, Ustadz tanya saya. Ya, yang ngantuk yang sama saja minta ditanya. Maka kalau antum ngantuk berarti harus siap ditanya. Oke? Okay? Kalau perempuan bingung. <laughs> kalau perempuan enak dia. Tidur-tiduran di atas nggak ada yang tahu. Baik ya jadi yang pertama ini ya sebab kenapa uh, kita tidak menghormati ulama yaitu karena kita tidak berguru kepada para ulama langsung, tapi bergurunya kepada buku ya atau otodidak. Makanya antum jangan otodidak ya, harus cari guru. Ya, yang betul-betul mumpuni keilmuannya. Kemudian ikhwatul Islam azan wa iyyakum Sebab yang kedua tidak menghormati para ulama isti'jalu tasaddur qabla tahsil al-haddil adna min al-ilmi syar'i bihujjati da'wah terlalu tergesa-gesa menjadi dai sebelum menghasilkan batasan paling rendah dari ilmu dengan alasan katanya mau dakwah Ilmunya belum matang dan belum pula dia menghasilkan batasan paling rendah dalam menuntut ilmu. Tapi dia sudah duduk di majelis ceramah sana sini. Ya. Apalagi sebagian mereka berhujah dengan hadis balighu anni walau walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu yang terjadi subhanallah ya akal Islam azan ya Allah wa Maka dari itu antum antum yang ingin apa namanya memposisikan diri sebagai ustadz yang ngajar kemana-mana. Yang pertama sudah menguasai bahasa Arab belum? Kenapa sih harus bahasa Arab? Hah? Kenapa harus bahasa Arab? Karena kita para ulama pakai bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Ya enggak? Lah kalau misalnya Ustadz nggak bisa bahasa Arab, akhirnya meng mengandalkan terjemah. Lah kalau ternyata terjemahnya salah, dia akan sampaikan sesuai dengan yang dia pahami dari terjemah. Soalnya tidak? Benar. Makanya saya sering kali menekankan Ya, kalau ada ustadz nggak bisa bahasa Arab, aib, ya akhi aib. Saya katakan tidak perlu diambil ilmunya. Soalnya dia mengambil ilmu dari terjemahan doa. Ya. Maka dari itu berkata Dr. Nasir Al-Aql, "Wa minal akhta allati yanbaghi tanbihu 'alaiha fi mas'alatil di antara kesalahan yang harus diperingatkan dalam masalah fikih Faslu dakwah anil ilmi memisahkan dakwah dari ilmu. Hadi tujad fi syabab akthar min ghairihim. Ini lebih banyak ditemukan pada para pemuda daripada yang lainnya. ya kulun mereka berkata apa katanya? ada dawatu syai' ya wal fiqhu fid din syai'un akhar. Dakwah ya, ini suatu perkara. Ya, nuntut ilmu beda lagi. Itu kata mereka. Falidzalika najidu anna ba'dha syabab yahtamu bidda'wati amalian. Makanya kita temukan sebagian pemuda semangat dalam berdakwah. Sana sini dia ceramah. Iya. Wa yabdhu fiha juhdahu wa waqtahu bahkan ia sungguh-sungguh memberikan semua kesungguhan dan waktunya. Lakin tahsiluhu lil fiqhi wal ilmi syar'i qalilun jiddan. Tapi sayang menghasilkan ilmu dan fikirnya sangat sedikit sekali. Dan ini kebanyakan terjadi di kalangan orang-orang harokah ya. Ya enggak? Iya. Antum dulu yang pernah ikut harokah punya sedikit kemampuan jadi murabi antum. ya kan? Iya. Kalau udah jadi murab, punya jadi udah jadi murabi, berarti punya apa? Punya mad'u. Nah, mad'unya itu ada beberapa orang. Nah, dia punya tanggung jawab itu. Harus ngajarin mad'unya. Sementara dia sendiri nggak punya ilmu. Bayangkan ya, khiazan ya Allah ya. Maka naudzubillah ya sebagian mereka setiap ada misalnya apa namanya bintang film baru taubat suruh ceramah. Ada bintang film baru taubat suruh ceramah gimana itu? Ilmu dari mana mau ceramah? Ada bekas mienya bekas biarawati udah baru taubat ya suruh ceramah. Padahal kata para ulama Orang yang baru taubat dari kebitahan atau dari kesesatan tidak boleh dulu dia mengajar. Kenapa, Mas? Karena pemikiran-pemikiran yang lamanya itu masih nangkel. Masih ada. Ya. Yeah. Harus dicuci bersih dulu. Harus paham dulu tentang ilmu, tentang manhaj dan yang lainnya. Nah ini permasalahannya seperti ini akal Islam. Ah, coba antum lihat di televisi-televisi. Dai-dai selebritis-selebritis yang ada di televisi yang bisa masuk televisi itu asal muasalnya belajar ilmu dari mana? Allah musta'an wa alaihi tiklan. ya akhi ini musibah ya akhi. Apalagi dengan diadakan yang disebut dengan pil dacil, pemilihan dai kecil Bayangkan anak-anak kecil SD dididik supaya pintar ngomong. Masya Allah. Luar biasa memang. Ya. Apa namanya? Cara-cara supaya orang berani ya memposisikan diri sebagai dai. Tiada dai cilik lah. Adalah berbagai macam. Ya Allah nusta'an wal hitiklah. Berkata Umar bin Khattab Tafakkahu qabla an tusawwadu. Bertafakuhlah sebelum kalian menjadi dijadikan pemimpin. Berkata Imam Asy-Syafi'i, "Idza tasaddarul hadas." Apabila orang yang masih cetek atau dangkal ilmunya telah memposisikan diri sebagai ulama atau seorang ustad, fatahu ilmun katsir, maka dia akan terliput dari ilmu yang banyak. Sebab akhi kalau orang sudah keasikan dakwah sana sini, pasti dia lupa nuntut ilmu. Kalau dia sudah asyik dakwah sana sini, dia akan memposisikan diri saya punya ilmu. Sehingga akhirnya untuk nuntut ilmu berat. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Yang keberapa? Sebab yang ketiga. Nah ini akhi ya. Gara-gara munculnya orang-orang yang belum matang ilmunya yang kemudian orang yang belum matang ilmunya diangkat diangkat apa yang terjadi yang terjadi akan dianggap wah ini ulama apalagi orang awam orang awam ya yang namanya orang awam parameter dia menilai ulama atau bukan itu bukan dari sisi keilmuan terkadang tapi dari sisi kalau pakai sorban, pakai gamis, pinter ceramah, kemudian yang hadir ribuan. Wah, ini ulama nih. Apalagi masuk TV lagi. Sampai di antara orang awam ada yang berkata, yang masuk TV itu pasti ulama. Gak mungkin mereka katanya masuk TV, pasti televisi, televisi juga menseleksi dulu. Ya pasti itu ulama. Ya mas, kalau televisi ya memasukkan ustadz yang berjenggot di atas mata kaki, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Ya, saya yakin televisinya itu bakalan disebut televisi Wahabi. Iya nggak? Iya. Mana ada televisi yang mau ya memanggil ustadz yang tegas, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid. nggak ada, Mas. Televisi itu pengen laris. Maka dicarilah dai-dai pramuka. Tahu pramuka? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Iya, pramuka seperti itu. Lah dai pramuka juga sama. Ini boleh, itu boleh. Yaudah yang penting enaklah. Allah musta'an wal Makanya, akhi, ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, orang-orang yang sebetulnya tidak berhak ya untuk diangkat, tapi kemudian terangkat dan namanya sudah tenar duluan, akhirnya orang akan mengambil ilmu dari dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ulama ditinggalkan. Bahkan barangkali ulama yang lebih berhak untuk diambil ilmunya dianggap remeh, receh dan yang lainnya. Allah musta'an wal itiklan maka dari itu ya akhi antum yang semangat menuntut ilmu juga usahakan mencari ilmu dari orang-orang yang sudah betul-betul kemampuan ilmunya luar biasa. Jangan cuma pintar ngomong. Kalau pintar ngomong semua orang bisa. Di televisi banyak yang pintar ngomong. Tapi juga keilmuan. Qala Allahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pemahaman dia tentang Al-Qur'an dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Ya. Walaupun ustadz itu misalnya cara menyampaikannya kurang enak, tapi bobot ilmiahnya hebat, ambil. Terkadang kita ini masih suka memilah, ah ustadz ini nggak enak menyampaikannya, ngantuk Padahal yang disampaikan Qala Allah, Qala Rasulullah Berkata ulama, berkata ini Masya Allah, ilmiah sekali Tapi karena Ada, ah terlalu monoton Ah terlalu ini Akhirnya apa yang terjadi? Antum yang rugi, nggak dapat paidah Ya yeah. Jadi jangan cuma sebatas memperhatikan gaya bicara yang wah kalau gaya ini apalagi kalau ustadznya masya Allah ya akhi ya suka ngebodor, atau ngebodor, ya melucon. Jadi akhirnya apa? Kalau sudah ustadz suka sering ngelucu terus, yang diingat dalam pikiran dia yang lucunya doang, ya nggak? Ilmunya nggak inget Eh tadi Ustadz tadi Masya Allah ya lucu tuh hmm, Apa kata Ustadz Iya dia ngomong gini gini gini gini Itu yang diingatnya lucunya doang itu Ilmu yang dia sampaikan Allah alam gak tahu kemana Ini juga bahaya Iya Tapi ya yang ketiga Sebab yang ketiga At-ta'alum Sok tahu Fataro abata saya sari al-jahli mutasyabbi'an bima lam yu'ta. Yansibu nafsahu marja'an lil futya wa tayawatamallaku al-ujbu. Fayalmazu akabir al-ulama. Engkau lihat ya orang yang dangkal ilmunya. Yang merasa kenyang dengan merasa dia sudah kenyang dan di, ya seakan-akan dia ulama. Ya, memposisikan dirinya untuk berfatwa lalu kemudian ditimpa ujuh bahwa dirinya masya Allah sudah hebat ilmunya subhanallah maka ini hati-hati ya khi azan ya Allah wa ya berkata Muawiyah bin Abi Sufyan seorang sahabat inna agrad larajulun yaqra'ul Qur'an fala yafqahu fihi فيعلم الصبي sabi wal 'abd wal mar'ah fayujadiluna bihi ahlal ilmi Orang yang paling tertipu kata beliau orang yang membaca Quran tapi dia tidak faham ya apa yang terkandung dalam Al-Qur'an Lalu dia mengajar kepada anak-anak, ya perempuan. Nah, sebatas dia ngajar anak-anak dan ini dia pun kemudian setelah itu berani menjidal para ulama. Masya Allah. Akhi, kalau an, seorang ustad ngajarnya tingkatnya ustad lagi, udah mantep. Tapi kalau ngajarnya orang awam, terus memposisikan dirinya sudah jadi ulama, lah kan namanya lucu. Ya. Ya akhi azan ya Allah wa yakum maka dari itu ya sekali lagi ya jangan kita menjadi orang yang sok tahu. Sok tahu itu menyebabkan kita melecehkan para ulama. Ya banyak orang-orang yang sok tahu ya merasa dirinya tahu akhirnya diajari tidak mau tahu bahkan dia merasa dirinya lebih tahu naudzubillah kemudian sebab yang keberapa sebab yang keempat at-ta'athur bi fawdiyatil gharbiyyin wa na'aratihim terpengaruh oleh kebebasan berpendapat gaya barat di mana setiap orang boleh seakan-akan boleh berpendapat menurut dia. Akhirnya setiap orang boleh berbicara tentang agama menurut rakyunya sendiri. Ya Allah musta'an wa tiklan maka ini sangat bahaya ya akhi. Ya, terutama orang-orang yang tidak paham ilmu kemudian mereka pun apa namanya merasa katanya ini kan negara demokrasi karena ini negara demokrasi jadi boleh dong setiap orang apa namanya uh, mengeluarkan menurut pendapatnya sendiri kita katakan ya akhi kalau ada petani ngomong tentang kedokteran pasti para dokter akan mengetawakan dia. Kalau ada siapa namanya? Ya, seorang tukang bas mau bicara tentang pertanian. Pasti para petani akan mengapa mengetawakan dia. Maka kalau ada orang tidak paham agama mau berbicara tentang agama, wallahi ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Saya masih ingat tahun 2000 berapa, ya, bahkan tahun masih waktu masih SMP. Jadi televisi itu ada acara namanya Air, acara Islam dan remaja, agama Islam dan remaja. Nanti dibawa dulu seorang ustadz, ditanyain ustadz bagaimana pendapat ustadz tentang pacaran. Makasih ustadz menjelaskan, ustadznya bagus, pacaran tuh nggak boleh dalilnya ini, dalilnya ini, ini, ini, ini. Apa yang terjadi? Setelah selesai diwawancari bintang film. Menurut Mbak, pacaran gimana? Ya menurut saya sih sah-sah saja. Ini kan fitrah. Masya Allah. Ya. Mau niru gayanya orang barat. Semua orang berhak untuk apa namanya? memperlihatkan pendapatnya masing-masing kebebasan ber, berpendapat. Masya Allah. Dalam agama akhi, dalam agama Allah tidak ada istilah kebebasan berpendapat ya. Kecuali kalau antum punya ilmu yang kuat dan antum ahli antum ahli ijtihad, silahkan berpendapat dengan ijtihad, tapi dengan dalil. Tapi ini tidak punya ilmu. Ya, alat untuk berijtihad pun dia tidak kuasai. Tapi kemudian mau berbicara tentang agama, masya Allah. Akhirnya apa? Ya diketawainlah si ustadz tadi. Masa dibandingin antara emas sama tinja? Ya. Dimintai dulu pendapat Pak Ustadz. Ustadznya udah bagus, udah mengatakan pacaran itu haram. Udah gitu dimintai pendapatnya bintang film. Ini sama saja ya emas dibandingin sama ya ya tadi ya Allahul musta'an coba bayangkan ya akhi Ya Allah wa iyyakum benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu Orang yang dusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap dusta, orang yang pengkhianat diberikan amanah dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dan akan berbicara para bidah, Lalu dikatakan siapa wahai Rasulullah Roibidoh itu? Yaitu seseorang yang bodoh berbicara tentang masalah yang berhubungan keumuman manusia. Subhanallah ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Sebab yang kedelapan. Hah? Kelima. Hmm. saya yang ngantuk kayaknya. Kalau ustadznya yang ngantuk diapain tuh? Hah? Apa? Pulang. Oh gitu. Katanya kalau ustadznya ngantuk pulang. Gimana? fanatik hizbi. Akhi, fanatik hizbi itu menyebabkan melecehkan ulama. Antum lihat di Indonesia ini berbagai macam jamaah banyak. Pasti yang diambil ulamanya itu menurut ulama kelompoknya ya enggak? Ya, misalnya kalau ada orang dari jet, jari jari jetek misalnya Orang jetek ya akan menganggap ulamanya itu yang dari dari jetek. Ya. Siapa saja ulama yang tidak sefikroh, tidak sesuai dengan pemikiran JT, ya bukan ulama. Tidak diterima pendapatnya. Dari HTI misalnya. Menganggap bahwa ulamanya itu ya dari HTI. Adapun yang selain dari Hatai bin Basya Utsaimin barangkali tidak dianggap ulama oleh mereka. Demikian pula dari orang harokahnya ya, ikhwan muslim ikhwan muslimin IM menganggap yang namanya ulama yang ulamanya mereka. Tidak akan mengambil dari perkataan ulama-ulama kecuali yang sesuai dengan pemikiran mereka. Nah, fanatik seperti ini yang akan menyebabkan ya manusia jauh dari ulama. Tidak mengetahui hakikat ulama siapa kecuali yang sesuai dengan kelompoknya saja. Allah musta'an wa tiklan ya Islam ya Allah wa iyyakum. Ya. Padahal Syekhul Islam Taimiyah berkata, walaysa li ahadin an yantasiba ila yuwali ala mutaba'ati wa ala dhalik bal alaihi an yuwali man kana min iman tidak boleh seseorang menisbatkan diri kepada seorang syekh atau kelompok tertentu di mana ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Ya. Kata beliau, "Wa man nasaba syakhsan kaina man kana fawala wa'ada ala muwafaqati fil qawli wal fi'li siapa yang menunjuk atau mem, mem, menunjuk seseorang jadi pemimpin kelompoknya kemudian ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya ya dalam perkataan dan per, per, per, perbuatan ya maka kata beliau ini tidak diperbolehkan termasuk firman Allah itu orang-orang yang memecah belah agamanya ya subhanallah Kemudian ya akhi di antara sebab ya kita tidak menghormati ulama yaitu ada tasabut fin naql. Tidak berhati-hati di dalam menukil perkataan. Tidak memeriksa dengan teliti. Kalau misalnya ada seorang membawakan perkataan ulama fulan kok ngomongnya gini gini gini gini ya. Ya. di mana kebetulan misalnya perkataan ulama itu salah. Kita langsung terima, oh gitu ya. Oh berarti ulama ini ya jangan-jangan ulama ini sururi. Kan gitu. Nah ini tidak boleh, harus tasabut dulu ya, akhi. Periksa dulu dengan teliti benar nggak tuduhan itu. Benar nggak? Langsung rujuk ke bukunya. Terkadang gara-gara seseorang menukil dengan penukilan yang salah, akhirnya kita menuduh seorang ulama dengan tanpa hak. Coba rujuk dulu bukunya. Kalau ulama itu masih hidup, telepon dia. Benar nggak, Syekh? Supaya kita ini tidak menuduh seseorang dengan tanpa bukti dan dalil. Nah, ini ya akhi ya azani Allah wa iyakum. Nah, ini adalah diantara sebab-sebab yang disebutkan oleh Syekh Salim ya, jauhnya para pemuda dan para penuntut ilmu dari para ulama. Sekarang kita masuk kepada pembahasan adab kita terhadap para ulama. Ketahuilah ya akhi yang harus antum ketahui tentang ulama. Yang pertama, bahwa ulama itu seperti bintang. Ulama itu seperti apa? Bintang. Antum bintang itu sebagai penunduk jalan. Antum mau pergi ke suatu tempat mencari arah. Maka kita cari lihat bintang gitu kan. Wah, pengen tahu arah kiblat. Bisa dengan cara melihat bintang. Tapi kalau Ka'bah sudah di depan antum, apa perlu ngelihat bintang? Hah? Gak perlu. Antum mau mencari sebuah kota, mau menuju sebuah kota bisa melihat dengan bintang karena bintang, itu kata Allah sebagai penunjuk jalan wallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr dialah Allah yang telah menjadikan bintang itu untuk supaya menjadikan penunjuk jalan buat kamu di kegelapan daratan dan lautan nah ketika antum di lautan berlayar tidak tahu arah bisa dengan cara meminta bantuan Maksudnya melihat bintang arah barat timur itu orang yang paham tentang perbintangan tahu. Tapi kalau antum sudah selesai dan sudah bahkan ya misalnya antum mencari kiblat dan kiblat sudah di depan mata, kita tidak butuh kepada bintang. Demikian pula ulama. Ulama itu bagaikan bintang. Kita jadikan mereka sebagai alat penunjuk jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau Al-Quran dan Sunnah sudah jelas ada di depan mata, pemahamannya juga sudah sangat jelas terang, gamblang, maka pendapat ulama manapun yang bertentangan dengan dalil, maka pada waktu itu tidak kita ambil tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Ini yang pertama. Makanya disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Salim, mautul alim Sulmatun la tusad wa musibatun la tujbar wa najmun tumis. Matinya seorang ulama kata kata Rasulullah itu adalah musibah yang tidak bisa diganti. Lubang yang tidak bisa ditutup. Dan apa? Ya. Lubang yang tidak bisa ditutup dan bintang yang jatuh yang gugur. Sahih, memang para ulama itu bintang ya. Ya, bagaikan bintang penunjuk jalan kita. Yang kedua ya akhi, yang harus antum pahami bahwasannya antum harus yakin bahwa ulama itu manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, tidak maksum. Tidak lepas dari kesalahan, tidak maksum. Maka ijtihadat mereka yang ternyata kemudian ijtihad mereka salah, maka dinilai di sisi Allah mendapatkan satu pahala. Tapi kita yang mengetahui bahwa ijtihadnya salah tidak boleh kita mengikutinya. Adapun pengkultusan ulama ini bukan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Akan tetapi itu berasal dari syiah Orang-orang Syiah mengatakan katanya imam-imam mereka maksum, tidak pernah salah. Ini harus antum pahami, antum yakini. Ya bahwa para ulama individu-individunya itu tidak tidak maksum. Ya. Kemudian yang ketiga ya akhi, adab kita terhadap para ulama. yaitu menghormati kesalahan mereka tanpa mencaci maki mereka, tidak mengambil dan tidak mengambil apa yang mereka salah padanya. Dan ini merupakan adab terhadap para ulama. Berapa banyak para ulama yang jatuh kepada kesalahan ya akhi. Al-Imam An-Nawawi jatuh dalam kesalahan mentakwil sifat-sifat Allah. Tapi tetap kita mengambil dari beliau. Al-Imam Al-Baihaqi menolak sifat Allah yang yang bersifat ikhtiariyah. Tapi kita tetap menghormati beliau. Kesalahan itu tidak mengurangi kemuliaan mereka. Mereka para ulama, maklum. Kesalahan mereka dibandingkan dengan kebaikan mereka tidak ada apa-apanya. Air kalau sudah dua kulah kata Rasulullah tidak membawa najis. Maka ulama kesalahannya dia dibandingkan dengan kebaikan dia itu tidak ada apa-apanya. Ini yang harus antum pahami ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Yang keempat ya akhi, adab kita terhadap para ulama yaitu menjaga menjaga kehormatan mereka tidak menyebutkan mereka kecuali dengan sesuatu yang baik tidak menyebarkan aib mereka karena ini adalah merupakan kewajiban kita untuk menghormati para alim ulama ya saya tidak akan panjang-panjang karena banyak dari antum yang sudah pada ngantuk jadi kita buka langsung pertanyaan saja. Kita buka pertanyaan pertanyaan dari antum dan dari saya. Ustadz, apakah Ibnu Hazm belajar secara otodidak sehingga pendapatnya terkadang menyelisihi ijma. Ah, beliau juga berguru kepada beberapa guru tapi guru beliau sedikit tidak banyak. Ya. Namun beliau ini terkenal lisannya itu apa namanya? nyelekit gitu loh. Apa ya namanya? pedes Ya, kalau ngeritik orang tuh pedes Ibnu Hazm itu. Makanya banyak ulama yang tidak mau mengambil buku-bukunya Ibnu Ibnu Hazm. Iya. jelas beliau seorang ulama yang cerdas. Ustadz ana termasuk orang yang sulit memahami ilmu alias kurang cerdas. Bagaimana ana seharusnya dalam menuntut ilmu agar terhindar dari pemahaman yang salah? Akhi, kalau antum kurang cerdas dalam artian kurang paham maka kewajiban antum tanya kepada ustadz Ustadz saya dalam masalah ini kurang paham Tolong pahamkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fas'alu ahla zikri in kuntum La ta'lamun Tanya ahlinya kalau kamu tidak Tidak tahu Kalau antum kurang cerdas artinya Antum susah ngapalinnya Maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuri sesuai dengan kemampuan. Kalau antum tidak paham, tanya. Telepon, Ustaz. Afwan, saya mau tanya, ada perkara yang saya tidak paham. Tapi kalau antum tidak hafal, ya Allah Maha Pemaaf insyaallah. Yang jelas, ya antum berusaha untuk apa namanya memahaminya dan menghafalkannya juga. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu menghadapi perselisihan yang terjadi antara orang-orang yang kita anggap sebagai ulama juga Ustadz? Kalau memang ternyata ya akhi perselisihan di antara ulama itu terjadi Terutama apabila ulama-ulama yang semasa Maka ya kata Al Hafidh Ad dahabi kalamul akran ya perselisihan ulama yang semasa dan satu generasi lebih baik yutwa wala yurwa dilipat aja nggak perlu diceritakan yaudah kita ngambil ilmu aja dari mereka semua ya jangan antum gubris dengan apalagi di internet di internet tuh masya Allah Ya, kalau antum nyari ilmu di internet, sama saja antum itu apa namanya? Itu punya siapa itu? Hah? Akhwat di atas. Suaranya jangan dikeras di, di ini. Antum kalau nuntut ilmu dari internet ya. Antum itu sama sama dengan pencari kayu bakar di malam hari. Tahu nggak? Pencari kayu bakar di malam hari. Yang namanya malam hari, ambil aja, nggak tahu apa yang dimasukin, ular apa belut apa apa, nggak paham. Demikian pula antum kerjanya di internet, apa yang lihat situs-situs ini sebatas itu aja. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kok yang ini mengatakan ini sururi, yang satu mengatakan aduh Puyeng sendiri antum. Ya udah masalah seperti itu nggak usah digubris. Yang penting antum nuntut ilmu dulu yang benar. Ilmu antum kokohkan dulu. Ya. Sudah berapa hadis yang antum hafal sehingga antum kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu? Terkadang akhi, ya ada seorang ulama yang dia memang syadid, mudah menjarah, mudah mencela orang. Ada seperti itu. Maka yang seperti ini ya kita tetap kalau kita melihat ulama yang dijarah itu ternyata masih lurus dan menyampaikan kebenaran. Maka ya antum yang yang terpenting penuntut ilmu Allah mencari kebenaran. Ini ya. Kuatkan ilmu antum, kokohkan ilmu antum. Kuasai kaidah, kuasai ilmu-ilmu alat. Pelajari bahasa Arab dan yang lainnya supaya ilmu antum itu betul-betul kuat dulu. Ya. Ustadz, bagaimana menyikapi begitu banyaknya orang yang tidak memiliki pemahaman tentang agama? Berbicara tentang agama di berbagai media, yang cenderung menyesatkan umat Ustadz. Bagaimana sikap kita terhadap media itu? Sikap kita terhadap media itu jangan dibaca. Itu udah tahu kok nyesatin masih dibaca juga. Masa antum mau demo? Ya, tutup-tutup ya nggak mungkin. Ya, yang terpenting media itu antum gak usah baca, gak usah beli, ngapain? Beli buku-buku yang jelas mak bagus, majalah yang bagus. Lantum kalau misalnya masih terus ngebaca kayak gituan kemudian bertanya kepada saya, lalu sikap saya gimana Ustadz? Tapi antum baca terus kan lo percuma. Sekarang masih fokuskan oleh antum beli buku-buku yang sudah jelas-jelas lurusnya. Ya, media-media yang ada seperti itu tidak perlu kita ya kubris tidak perlu kita beli dan jangan dibuka jika fanatik kelompok tidak boleh kalau fanatik terhadap madhab salaf bagaimana Ustaz kalau fanatik sama salaf boleh nggak kalau yang dimaksud salaf di sini Rasulullah dan para sahabatnya wajib ya karena kebenaran itu hanya berasal dari mereka saja Rasulullah dan para sahabat tapi kalau yang dimaksud fanatik salaf artinya ustadz-ustadz di zaman ini gak boleh antum ustadz manusia biasa apalagi ustadz pakai T di belakangnya Iya, ustadz manusia biasa mereka berijtihad terkadang sesuai dengan keilmuan mereka Antum gak boleh. Pokoknya menurut Ustadz Fulan. Kebetulan di antum ngejagoinnya Ustadz ini gitu kan. Ada terkadang begitu. Orang udah ngaji salaf masih suka apa ngejagoin Ustadz gitu loh. Wah pokoknya gacuan saya Ustadz ini. Kalau bukan Ustadz ini saya nggak mau. Nah ini kan namanya ya jatuh ke hizbi lagi ya. Ya. Ada apa kemudian seperti dah ya? Antum ambil ilmu-ilmu para asatidah ya. Dulu Imam Bukhari gurunya seribu Tapi semuanya ahlu sunnah wal jam. Ambil antum dari ustad-ustad yang terkenal dia salafi. Tapi antum kalau mau menuntut ilmu juga musyawarah dengan ustad-ustad yang antum sudah yakini keilmuannya. Tanya ustad. Kalau saya belajar dengan Ustadz Fulan, antum kenal nggak? Bagaimana manhajnya? Seperti itu. Iya. Supaya apa? Kita selamat. Bagaimana mana yang lebih utama? Belajar dengan banyak guru atau satu guru atau beberapa guru saja? Nah, tergantung. Kalau antum masih sangat pemula, dikhawatirkan antum puyeng, bingung, untuk kemaslahatan dia nggak apa-apa, dia belajar satu guru dulu. Nanti setelah mulai naik kelas, baru dia belajar kepada kepada ma guru-guru yang lain. Karena ya akhi, kalau antum belajarnya cuma satu guru doang, ilmu antum ya tidak lebih dari ilmu guru antum. Tapi kalau antum belajar dari banyak guru, guru itu ilmunya bermacam-macam. Ada yang diketahui oleh guru ini tapi tidak diketahui oleh guru. Ada guru ini tahu sesuatu ilmu yang tidak diketahui oleh guru ini. Maka kalau antum belajar ke banyak guru, semua ilmu itu antum serap. Maka biasanya orang yang gurunya banyak akan lebih mempunyai pendirian yang kokoh dibandingkan yang tidak punya guru atau cuma gurunya satu. Nah, kalau misalnya gurunya cuma satu, rata-rata pasti masuk kepada lingkaran fanatik tadi. Ya, fanatik gitu. Ustadz, jika Anda mengingkari ikhwan yang menggibah ustadz di dalam perkumpulan dengan pengingkaran yang keras, benar nggak sikap Anda? Benar kalau memang dia menggibah ustadz. Ini terkadang penuntut ilmu ya tidak punya adab terhadap para ustadznya sendiri. Dia nuntut ilmu dari ustadz, dapat ilmu alhamdulillah, tapi ustadznya digibah. Oh, tuh ustadz itu kerjaannya gini gini gini gini. Ah, masya Allah. Padahal antum harusnya terima kasih itu sama ustadz. Antum sudah belajar ilmu dari dia, antum sudah banyak manfaat dari dia. Ada apa antum gibah? Kalau masalah kesalahan dia punya salah, antum juga punya salah. Mendingan mikirin kesalahan sendiri daripada mikirin ustad. Iya. Yeah. Jadi akhirnya terkadang, akhi, kalau seorang murid sudah senang yang ngomong-ngomongin ustad, ustad, ustad, wallahi yang pertama, dia akan terhalang dari ilmu ustad itu. Yang kedua, barangkali Allah akan ya Allah akan masukkan ia kepada yang ia cibir itu. Iya. Makanya sudah saya sebutkan tadi Ibrahim An-Nakhai. Terkadang jiwa saya ingin membicarakan tentang kesalahan seseorang. Tapi saya tidak jadi karena takut kesalahan itu suatu ketika menimpa diri saya. Berapa banyak orang seperti itu mencibir fulan, fulan, apalagi ustadz. Ternyata Allah tarik dan seret dia kepada kesalahan yang sama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya fasik." Siapa yang berkata kepada saudaranya hai fasik, jika ternyata benar masuk, kalau tidak benar kembali kepada dia. Maka dari itu ya akhi ya Allah wa yakum hati-hati. Ya, antum menuntut ilmu kepada ustadz hormati kehormatan dia. Masalah kesalahan-kesalahan yang ada pada ustadz itu antara dia dengan Allah maksiat-maksiat ataupun misalnya ustadz kita melihat sebagian ustadz ada yang berbuat salah itu antara dia dengan Allah khalas Allah yang akan menghisap dia ada apa antum kemudian menyibukkan menggibah dia Allah tidak bagus anehnya begitu ya akhirnya gara-gara muridnya juga ikut menggibah ustadznya sudahlah ustadz ini sedikit udah gitu digibah-gibah tambah apa dakwah ini tambah rusak jadinya adanya orang-orang seperti itu. Mahlan ya rajul. Ya, maka dari itu tahan lisan kita. Imam Nafi ya, seorang ulama yang punya temperamen agak keras. Makanya nggak ada yang sabar kecuali Imam Malik. Sampai-sampai Imam Nafi majlis taklimnya muridnya cuma satu orang. Imam Malik. Enggak ada yang nggak ada yang sabar sama beliau. Keras. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Malik riwayatnya dari Nafi disebut dengan rantai emas. Ya. Yeah. Ustadz, kami biasa membacakan kitab terjemah Riyadus Solihin yang disyarah oleh Syekh Utsaimin setelah sholat duhur sekitar 10 menit. Apa kami boleh meneruskannya? Enggak apa-apa, sebatas membacakan saja. Kalau memang itu bagus terjemahannya, ya. Ustadz belajar anak sebatas buka buku di rumah dan mendengarkan radio roja aja. Apakah anak sudah dikatakan berilmu dan apakah anak boleh menyampaikan ke keluarga? Menyampaikan sebatas menyampaikan yang antum ketahui di keluarga saja nggak apa-apa. Tapi juga antum jangan mencukupkan diri cuma ngedengar radio. Datang ke majelis talim. Pertama, berjalannya antum ke majlis taklim pahala enggak? Hah? Pahala. Uang yang antum keluarkan untuk naik angkot dinilai pahala enggak? Pahala. Duduknya antum di majlis taklim didoain para malaikat tidak? Malaikat. Sekarang ruginya apa? Malas, susah capek. Ini akhir. Ya. Yeah. Jangan kita malas untuk duduk di majelis para ulama. Di majelis taklim kita duduk, kita banyak istifadah dari para ulama. Iya. Nah, kadar itu antum berusaha ya untuk meng meng menghadiri kajian-kajian yang sifatnya rutin dan mengkaji buku. Supaya apa? Antum menguasai buku itu. Nah, kalau cuma tablik akbar sana, tablik akbar sini, ya. Akhirnya ilmunya tidak akan jadi seperti itu. Antum berusaha kaji kajian-kajian yang ya kita jelas, ya kuasai buku, buku yang kecil dulu, naik lagi buku yang gede, buku yang gede naik lagi buku yang lebih gede. Masya Allah, ilmu antum akan kuat seperti itu. Ya. Apa syarat-syarat keilmuan sehingga orang disebut ulama? Seorang disebut ulama apabila banyak ya, pengetahuannya tentang Al-Quran. yang pertama dia menguasai Al-Quran. Yang kedua menguasai hadis dan tata cara memahaminya. Artinya pengetahuan dia terhadap hadis sangat banyak sekali. Yang ketiga, dia memahami tata cara tarjih Bagaimana mentarjih apabila terjadi perselisihan para ulama yaitu memilih mana pendapat yang paling unggul. Dengan cara apa? Mempelajari usul fikih, kaidah fikih, bahasa Arab sehingga kemudian dia betul-betul sangat luas keilmuannya. Maka itu disebut dengan ulama. Ya. Itu ulama. Tidak ada syarat harus hafal hadis berapa, tidak yang jelas banyak hafalan hadisnya dan Al-Qur'annya dan banyak tahu dia tentang hadis-hadis Nabi SAW dan tata cara istimbatnya. Apakah belajar dengan guru atau disebut punya guru itu harus belajar di pondok? Ya enggak. Di kajian-kajian rutin kajian-kajian rutin seorang ustadz atau seorang guru ya kita hadiri secara rutin itu termasuk antum berguru sama dia. Iya. Itu nggak jadi masalah. Nggak harus mondok, ya. Tidak. Apalagi di antara antum banyak yang penuntut apa? yang pekerja di pabrik dan yang lainnya. Ustadz, apa pengertian pengertian secara luas harokah itu? Harokah secara bahasa artinya gerakan. Maka antum bergerak dalam bahasa Arab artinya harokah. Nah, kalau yang dimaksud dengan bergerak artinya bergerak untuk dakwah, menyampaikan kebenaran, itu bagus benar. Tapi masalahnya, akhi, harokah itu identik dengan yang disebut dengan ikhwanul mus muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna dan Said Kutub itu, ya yang dimaksud oleh saya tentang harokah ya Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu terhadap tahdir seorang ulama kepada ulama lain? Sudah disebutkan tadi. Yang penting kita menuntut ilmu dulu, kuatkan keilmuan. Bagaimana cara yang baik beramar ma'ruf kepada saudara yang belum lama rujuk ke salaf tapi sudah berani mendakwahkannya dengan dakwah salaf ini sehingga timbul fitnah yang besar. Sudah berpuluh-puluh orang terkena syubhat-syubhat dia tentang salaf. Ana sangat prihatin karena di lingkungan ana sendiri. Jazakallah atas jawaban Ustaz. Ya antum harus bantah kalau memang dia ternyata ya banyak syubhat. Ya. Maka antum clearkan, santum bantah dengan ilmiah ya dan mencari rujukan-rujukan buku yang bisa membantah syubhat dia. Ustadz bagaimana cara menghilangkan sifat minder dalam menuntut ilmu? Ana merasa selama menuntut ilmu belum ana rasakan nikmatnya ilmu. Apakah ini karena banyaknya dosa dan maksiat yang ana lakukan, Ustaz? Pertama, sifat minder dalam menuntut ilmu itu dari syaitan. Kata para ulama, la yatlubul ilma tidak akan bisa menuntut ilmu dua orang. Yang pertama orang yang sangat pemalu Minderan Yang kedua orang yang sombong Kalau antum masih minder Nuntut ilmu Sampai kapan antum akan minder terus Kalau masalah antum kok Ya anak kon belum merasakan Ya nikmatnya ilmu Barangkali niat antum yang belum benar apa niat antum selama ini untuk menuntut ilmu? Apa sebatas ingin disebut saya penuntut ilmu saja? Apakah hanya sebatas karena antum ingin disebut oleh orang-orang ya saya ya punya guru? Ataukah niat antum menuntut ilmu itu karena ingin antum ingin amalkan dalam kehidupan antum? Yang kedua, barangkali masih banyak maksiat yang ada dalam hati kita sehingga dengan maksiat itu akhirnya kita ya tidak merasakan manisnya ilmu. Nah, ini juga banyak faktor. Maka dari itu ya kita mohon kepada Allah tentunya keselamatan ya agar diberikan kepada kita yaitu ya e, semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan agar diberikan kepada kita istiqomah dan mampu mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam. Saya kira cukup. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Subhanakallahumma bihamdika. Hah? Oh, masih banyak. Ulu. Oh, Bagaimana kalau kita mencela ulama yang su sesat? Pertama, Mencelah ulama yang su atau sesat kalau dia sudah meninggal dunia maka kewajiban kita hanya sebatas membantah kesesatannya saja adapun mencaci makinya tidak karena mereka sudah mendapatkan balasan ya dari Allah adapun kalau ulama yang menyesatkan itu masih hidup maka mencaci makinya sebetulnya tidak ada manfaatnya. Tapi lebih baik ya kita bantah atau kita peringatkan manusia dari bahaya pemikiran dia. Ya, itu tidak apa-apa. Ustadz, kalau pendakwah itu harus mahir bahasa Arab sedangkan dakwah itu hukumnya wajib. Bagaimana itu? Dakwah itu kan hukumnya wajib. Sementara pendakwah harus mahir bahasa Arab. Iya. Kalau yang dimaksud pendakwah di sini artinya dai yang ceramah kemana-mana, wajib dia belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu fondasi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau yang dimaksud dakwah itu artinya antum cuma sebatas menyampaikan ke sana, ya memberitahu kepada ya Eh, saudara-saudara, kepada istri atau suami dan yang lainnya. Ya itu nggak disyaratkan harus bisa bahasa Arab. Makanya apa yang dimaksud dengan pendakwah itu? Pendakwah itu artinya yang memposisikan diri sebagai ustadz, ceramah di mimbar, kemudian keliling dakwah kemana-mana. Maka dia harus bisa bahasa Arab, mau tidak mau. Ya sebab apa? dia pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia harus menyampaikan ilmu. Dan ilmu itu kalau hanya sebatas dari bahasa Indonesia aja, bahaya. Harus di akal Islam, azani Allah. Madhab yang paling keras dalam masalah bahasa Arab itu madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan belajar bahasa Arab itu fardu ain. Imam Syafi'i loh. Kalau jumhur mengatakan belajar bahasa Arab itu fardu kifayah. Kalau Imam Syafi'i enggak. Apa alasan Imam Syafi'i? Karena setiap antum-antum harus paham bahas apa Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis itu dengan bahasa Arab. Maka setiap antum harus belajar bahasa Arab. Kalau menurut mazhab Syafi'i antum-antum berdosa enggak enggak bahasa Arab. Gimana coba itu? Iya. Adab menuntut ilmu seperti ini ketika ingin wudhu atau izin keluar mengangkat tangan itu ada dalilnya Ustadz. Ya, memang itu kebiasaan salafus saleh. Ya. Di mana para sahabat, para tabi'in dan telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab tentang adab menuntut ilmu bahwa penuntut ilmu tidak boleh keluar kecuali dengan seizin gurunya. Maka antum mau keluar minta izin dulu mau keluar ya itu adab memang Apa yang dimaksud dengan doa waj'alna lil muttaqina imama? Jadikan kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang Imam untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ditafsirkan dalam ayat lain dalam surat As-Sajdah. Wa minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para imam ya, yang memberikan hidayah dengan perintah kami. Kapan? Ketika mereka sabar yang kedua, mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Artinya, kata para ulama, dengan sabar dan yakin akan dicapai imamah dalam agama. Artinya, yakin itu dia ya bisa diraih kalau ilmunya sudah sangat dalam. Sebab kalau ilmunya tidak dalam, bagaimana dia akan disebut yakin? Maka dari itu ya akhi, ya ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang tadi as-sajdah. Bahwa yang dimaksud dengan imam imamnya mutakin orang-orang yang bertakwa itu orang yang mempunyai dua sifat sabar dan ilmu yang dalam orang yang punya ilmu dalam tapi nggak sabar dia tidak jadikan tidak jadi imam orang yang sabar tapi tidak punya ilmu pun juga tidak punya jadi imam tapi kalau dia sabar dan dia pun juga apa namanya berilmu yang sangat dalam, dialah yang disebut dengan imam. Boleh enggak kita berkeinginan jadi ulama? Boleh, tapi tujuan kita harus ya bahwa ulama yang kita inginkan adalah yang betul-betul mengamalkan ilmunya bukan sebatas ulama saja. Adakah ulama yang bergelar hujatul ummah yang bisa mengeluarkan hadis tanpa sanad? Ajib. Kok bisa mengeluarkan hadis tanpa sanad? Ini jangan-jangan orang sufi ini. Ya orang-orang sufi itu kan haddatsani qalbi an rabbi. Bercerita kepadaku hatiku dari dari Tuhanku langsung, Masya Allah. Ya. Yeah. Maka ini jelas ya, perkataan yang batil yang tidak benar. Ustadz, ilmu syar'i itu wajib untuk menuntutnya. Bagaimana dengan para dai dan orang awam yang tidak mau menuntut ilmu syar'i? Sehingga mereka takut dengan kalau terlalu banyak ilmu berat untuk mengamalkannya katanya bisa dapat dosa. Apa seperti ini dibenarkan? Masya Allah. Ini, ya akhi, ini namanya talbis iblis. Ada orang ketika mau nuntut ilmu, dia mikir, wah kalau saya kebanyakan nuntut ilmu, saya nggak bisa ngamalin ilmu. Nanti gimana? Saya banyak dosa. Akhirnya apa? Terhalang dari nuntut ilmu gara-gara syubhat itu. Kita katakan hilangkan dan buang syubhat ini. Segera nuntut ilmu dan kita amalkan semampu kita. Dan Allah Maha tahu bahwasannya kita diberikan kemampuan yang terbatas. Yang mampu kita amalkan kita amalkan. Yang tidak mampu kita amalkan, kita berusaha untuk mengamalkan. Maka Ya rasa takut, ketakutan-ketakutan seperti ini, akhi, asalnya dari syaitan. Antum mau infak juga, setan menakut-nakuti. Nanti kalau kamu banyak infak jatuh miskin. Sama ini juga, antum menuntut ilmu, setan menakut-nakuti. Kalau antum menuntut ilmu, nanti katanya nggak bisa ngamalin. Lah, insya Allah tawakal Allah. Saya akan nuntut ilmu terus untuk dalam rangka mengamalkan agama ini. Iya. Ustadz, bagaimana menjawab syubhat pertanyaan, eh, pernyataan bahwa kita juga harus melihat perkataan ulama lain. Jangan fanatik terhadap ulama dari golongan kita sendiri. Kalau yang dimaksud dengan perkataan ini artinya kita melihat ulama madhab lain, madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, bagus, benar. Di perbandingan madhab. Tapi kalau yang dimaksud ulama di sini artinya ulamanya kelompok yang menyimpang dari sunnah. Ya seperti ulamanya sufi. Ya, karena dalam sufi ada ulamanya sufi yang memang menyimpang. Maka tidak perlu kecuali kalau memang kita sudah punya keilmuan yang kokoh kemudian kita baca buku tersebut supaya kita dapat membedakan mana yang benar mana yang salah. Ya, maka pada waktu itu tidak apa-apa. Bolehkah kita belajar kepada ustadz yang hanya belajar daripada buku yang keilmuan tentang Al-Quran dan hadisnya banyak sekali? Boleh kalau memang pertama ya uh, apa dari sisi manhaj dan akidahnya lurus. Kalau manaj dan akidahnya lurus, kita boleh menuntut ilmu kepada orang seperti itu. Kalau memang ternyata dikasih direkomendasikan oleh ustadz-ustadz yang lain dan memang bahwa memang dia itu ilmu ilmunya kuat. Walaupun dia cuma sebatas otodidak, tapi memang anugerah Allah itu kan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka itu tidak apa-apa. Selama syaratnya tadi manhaj dan akidahnya benar, lurus. Iya. Apa ciri-ciri kitab-kitab manhaj salaf? Karena Anda baru mengenal sunnah. Kalau antum tidak faham, ya, antum tanya aja kepada penuntut ilmu atau para para asatidah. Telepon atau SMS, Ustaz, saya mau beli buku ini bagus enggak Tanya kepada orang-orang yang faham supaya antum tidak membeli atau membaca sembarangan buku sehingga akhirnya antum terpengaruh dengan subhat-subhat yang ada. Allahu Sekarang cukup subhanakallah bihamdik an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.